Bismillahirrahmanirrahim. Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة الكرام rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan pembahasan kitab Qawaidul Arba' yang pada kesempatan ini kita sudah masuk pada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang pertama, kita telah membahas atau hal yang perlu diketahui secara global terkait dengan kitab Qawaidul Arba empat landasan agama yang wajib bagi kita atau empat kaidah agama yang penting bagi kita untuk mengetahuinya. Ya empat kaidah agama ini yang dengan mempelajarinya seseorang dapat mengetahui hakikat dari at-tauhid dan lawannya hakikat dari kesyirikan. Yang dengan mempelajari keempat landasan atau empat kaidah ini seseorang akan mengetahui hakikat dari agama Islam, hakikat dari agamanya orang-orang yang mentauhidkan Allah dan hakikat dari agamanya orang-orang musyrik, orang-orang yang telah berbuat syirik. Telah disinggung pada pembahasan atau pertemuan yang pertama. Kita masuk pada pertemuan yang kedua, barakallahu fikum. Kita masuk pada kitab di mana penulis kitab ini Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab An-Najdi rahimallah berkata Bismillahirrahmanirrahim As'alullah al-Karim Rabbal Arshil Azim an yatawallaka an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa e, ayyaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza betulia sabara wa idza adnaba wa idza wa idza adnaba astaghfara fa inna haula'i thalatha unwanu sa'adah Penulis kitab ini Syekh Rahimullah, mengawali kitabnya mengawali bukunya dengan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Hal ini setidaknya karena beberapa hal. Yang pertama, Barakallahu fikum. Yang pertama adalah karena mengikuti kitabullah. Mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran, kalau kita buka mushab Al-Quran, maka yang pertama kali kita dapati surat Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini alasan yang pertama. Kedua, dalam rangka memohon pertolongan kepada Allah. Syekh Rahimullah mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam rangka memohon pertolongan kepada Allah. Beliau tidak menyandarkan kepada diri beliau. Namun menyandarkan naam usaha untuk menulis kitab ini yaitu kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Sudah seyokianya lah seseorang ketika melakukan amalan-amalan kebaikan untuk bersandar dan memohon pertolongan kepada Allah. Ini yang beliau lakukan. Kemudian yang ketiga, mencari barokah. Apa itu barokah? Kebaikan yang banyak, yang terus menerus yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Mencari barokah kebaikan yang banyak dari sisi Allah dengan menyebut namanya. Kemudian yang keempat, mengikuti jejak para rasul alaihi salatu wassalam. Mengikat, mengikuti jejak para rasul alaihi salatu wassalam. Itu di mana para rasul sebagaimana diantaranya dikisahkan tentang Nabi Sulaiman ketika menulis surat kepada Ratu Saba. Allah Ta'ala berfirman, Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulkiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Berkata ia, yaitu Ratu Balkis, Wahai para pembesar, wahai para pembesar, pembesar, Sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman. Dan sesungguhnya isinya itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maknanya maha pemurah dan Ar-Rahim yang maknanya maha penyayang. Ini dalam surat An-Naml ayat 29 dan 30. Ketika Nabi Sulaiman mendakwahkan Ratu Saba beliau menulis surat yang mengawali suratnya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga Nabi kita Muhammad saw Alaihi Wasallam ketika Naam beliau mendakwahkan Raja Hirokal, Raja Rum untuk masuk Islam. Sebagaimana hadisnya riwayatnya dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdul Abdullah wa Rasulih min Muhammadin Abdullah wa Rasulihi ila Hirak ila Hirakal Azimur Rum Naam ila Hirakal Azimul Rum Salamun ala manit manittaba al-huda amma ba'd fa inni ad'uka bidia bidiayatin Islam aslim taslam. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya Maha Penyayang lagi Maha yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad utusan Allah kepada Herakl Azimur Raja Rum. Keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Setelah itu beliau mengatakan aku mengajakmu kepada Islam, masuk Islamlah engkau, engkau akan selamat. Ini surat yang ditulis oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Hirqal Azimul. Maka ini diantara kenapa Syekh rahimullah mengawali kitabnya dengan bismillah. Dan ini pun kebiasaan para penulis sebagaimana dikatakan oleh Barakallahu fikum al-Imam Nawawi atau Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah kebiasaan para menulis mengawali kitab mereka dengan menulis bismillahirrahmanirrahim. Ailihatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Penjelasan singkat terkait dengan bismillahirrahmanirrahim. Naam eh, sedikit eh, terkait dengan eh, bahasa Arab. Bismi adalah bismi, bismillah. Bismi itu jar majrur. Ba di situ huruf jar, ismi di situ majrur karena kemasukan huruf jar. Bismi. Jar majrur yang keduanya terkait dengan sesuatu yang dihilangkan. Itu ada sesuatu kata yang dihilangkan dan takdirnya dan ditakdir naam dihilangkan dan ditakdirkan e, naam dengan sebuah fiil atau ditadikan fiil diakhirkan yang sesuai dengan kedudukannya atau yang sesuai dengan makomnya. Takdirnya jadinya Bismillahi aktub. Dengan menyebut nama Allah aku menulis sesuai dengan apa yang e, sedang dia lakukan. Bismillahi asnif atau asnif. Aku menyebut dengan menyebut nama Allah aku menulis. Nah, tapi kan tidak disebutkan di situ fiilnya tidak disebutkan aktub, asnib. Kalau sedang makan berarti ada sesuatu yang dihilangkan. Yaitu bismillahi akul. Dengan nyebut nama Allah aku makan. Naam. Tapi tidak disebutkan di situ. Naam. Kemudian Allah nama Rabb kita yang maknanya sebagaimana Ibnu Abbas rahimahullah Allah dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajmain. Yaitu Allah yang memiliki hak uluhiyah dan hak ubudiyah diibadahi atas seluruh makhluknya. Ini kata Ibnu Abbas rahimahullah dalam tafsir At-Tabari. Allah dhul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqi ajmain. Yang memiliki hak uluhiyah dan ubudiyah atas seluruh makhluknya. Kemudian Ar-Rahman maknanya ar rahmatul Ar-Rahmatul Wasi'ah. Rahmatnya yang apa? rahmatnya yang luas. Yaitu Allah yang maknanya pemilik pemilik rahmat yang luas. Adapun Ar-Rahim, nama Ar-Rahman ini khusus hanya untuk Allah. Nama Allah, nama Ar-Rahman begitu juga Allah itu khusus untuk Allah. Tidak boleh selain Allah menamakan dirinya dengan dua nama tersebut. Nama Ar-Rahman gak boleh. Bolehnya Abdurrahman hamba Ar-Rahman. Kalau nama Ar-Rahman tidak boleh. Adapun Ar-Rahim itu maknanya Lu rahmatil wasilah. Naam. Apabila Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini e, digabungkan, maka makna yang diinginkan dari Ar-Rahim yaitu rah yang sampai rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya yang sampai rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Sebagaimana firman Allah, yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'. Allah mengadab siapa yang dikehendakinya. Allah mengadab siapa yang dikehendakinya dan memberi rahmat kepada siapa yang dikehendakinya. Itu penjelasan secara ringkas terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallah As'alullah al-karim rabbal, rabbal, rabbal arsil azim. An yatawallaka fid dunya wal akhirah. Wa, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Wa an yaj'alaka mimman idha utiya syakara. Wa idha betulia sabara. wa idza adna bastaghfara fa inna haula'i thalatha unwanu sa'adah. Kata Syekh rahimallah beliau mengawali kitab ini dengan perkataan beliau, Aku memohon kepada Allah As'alullah al-Karim, aku memohon kepada Allah yang maha mulia. Aku memohon kepada Allah yang maha mulia Rabbal arsil azim. Pemilik atau Rabb aras yang agung. An yatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku memohon kepada Allah. Aku memohon kepada Allah yang maha mulia. Rabb pemilik aras yang agung. Agar engkau, agar Allah mencintai, melindungi, membela dan menolongmu di dunia dan kelak di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Dan kemudian menjadikan kamu atau memberikan keberkahan kepada dirimu dimanapun kamu berada. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza adna bastaghfara. Dan Aku mohon kepada Allah agar menjadikan kamu orang yang apabila diberi nikmat dia bersyukur. Orang yang apabila ditimpa musibah, ujian dia bersabar. Orang yang apabila dia terjatuh ke kepada perbuatan dosa dan maksiat, dia segera bertaubat. Fa inna haula'i thalatha unwanu nusaad. Yang ketiga hal ini adalah tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Ini pembukaan Syekh rahimahullah dalam kitabnya Qawaidul Arba, empat kaidah agama. Ada dua hal yang disebutkan Syekh rahimahullah dalam pembukaan ini. Yang pertama, doa. Yaitu yang pertama dalam pembukaan kitab ini, beliau mendoakan. Yaitu doa. Yang kedua, beliau menjelaskan tentang tanda-tanda kebahagiaan. Ini dua hal yang dijelaskan dalam mukaddimah kitab Idul Arba. Kita akan bahas yang pertama yaitu doa. Syekh rahimahullah dalam mukaddimahnya ini yaitu tadi yang telah kita singgung yang pertama menyebutkan doa. Bukan hanya satu doa, bahkan tiga doa. Disebutkan Syekh rahimahullah tiga doa. ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Yang hal ini, na'am barakallahu fikum, Syekh mengawali kitabnya ini dengan sebuah doa seperti inilah yang dikenal. Artinya ilmu itu dibangun, ilmu itu dibangun, dakwah itu dibangun di atas kasih sayang, di atas rahmat dan kasih sayang antara seorang pengajar dengan yang diajar dan antara seorang dai dengan mad'u yang menjadi objek dakwah. Syekh rahimahullah ingin menjelaskan beliau menempuh torekoh yang sudah dikenal. Nah, yaitu torekoh ilmu itu dibangun di atas kasih sayang dan rahmat. Begitu juga dakwah. Maka dari itu beliau memulai dengan sesuatu yang menunjukkan rahmat dan kasih sayang antara seorang pengajar dengan yang diajar, antara seorang dai dengan orang yang didakwahkan dengan sebuah doa. Nah, ini menunjukkan barakallahu Naam ayyuhatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ilmu itu dibangun naam sebagaimana yang dikenal, bangunan ilmu itu dan bangunan dakwah itu ada rahmat. Anda ulangi, bangunan ilmu dan dakwah itu dibangun di atas rahmat, kasih, sayang. Antara pengajar dengan diajar, antara dai dengan objek dakwah. Naam. Beliau menyebutkan tiga doa dalam mukaddimahnya ini. Beliau menyebutkan tiga doa dalam mukaddimah kitab ini. Doa yang pertama disebutkan di sini As'alullah al-karim Rabbal rabbal arsil azim an yatawa an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Ini yang pertama. Aku mohon kepada Allah yang maha mulia. Rabb pemilik aras yang agung agar menjadikan kamu agar menolong kamu agar melindungi kamu di dunia dan kelak di akhirat. Ini doa yang pertama. Makna yatawallaka yaitu melindungi, menolong. Naam, kamu di dunia dan kelak di akhirat. Ayalihatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini doa yang pertama yang disebutkan oleh uh, Syekh rahimallah kepada orang yang belajar kitab beliau atau para penuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali, pelindung orang-orang yang beriman. Al-Baqarah ayat 257, Allah adalah Allah pelindung orang-orang yang beriman. Naam. Berkata Imam bin Mujari rahimahullah disebutkan di sini makna dari ayat ini. Kata Al-Imam e, Ibnu Jarir rahimahullah terkait dengan makna ayat ini Allah waliyul ladina amanu yaitu na'am maknanya adalah Allah atau menolong dan melindungi mereka. Menolong dan melindungi mereka, mencintai mereka dengan memberikan pertolongan dan taufik. Ini doanya Syekh Rahimallah kepada kita. Ini doa yang pertama. Agar kita semua Allah lindungi kita, Allah tolong kita baik di dunia dan kelak di akhirat. Kemudian doa yang kedua yang disebutkan Syekh dalam mukaddimah kitab ini wa an yaja wa an yaj'alaka mubarakan aina ma wa an yaj'alaka mubarakan aina makunta dan memberikan keberkahan kepada Anda dimanapun Anda berada. Memberikan keberkahan kepada kamu dimanapun kamu berada. Barokah adalah kebaikan yang banyak dan senantiasa ada padanya. Barokah adalah kebaikan yang banyak dan senantiasa ada padanya. Ini barokah. Berkata Syekh Salil Fauzan Hafidhullah, إذا جعلك الله مباركا أينما كنت فهذا هو غاية الم... فهذا هو غاية المطالب مطالب يجعل الله يجعل الله البركة في عمرك ويجعل بركة في رزقك ويجعل بركة في علمك ويجعل بركة في عملك ويجعلك بركة في في ذريتك Aynama kunta tusahibaka aynama kunta tusahibuka al-barakah. Aynama tawajjahat wa hadha khairun azimun wa fadlu wa fadlu minallah subhanahu wa ta'ala. Barakah itu maknanya kebaikan yang Allah berikan yang kebaikan itu terus-menerus ada padanya. Nah, sebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan Apabila Allah menjadikanmu barokah dimanapun kamu berada, inilah puncak yang dituntut, puncak yang dicari, yang kita inginkan semua. Itu Allah memberikan keberkahan kepada kita. Allah menjadikan barokah pada umurmu. Allah menjadikan barokah pada rezekimu. Allah menjadikan barokah pada ilmumu. Allah menjadikan barokah pada amalanmu. Allah menjadikan barokah pada keturunanmu. Allah menjadikan barokah dimanapun kamu berada. Kebaikan yang banyak dan terus-menerus senantiasa engkau dapatkan. Dan ini kebaikan yang sangat agung dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ayat al kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini makna barokah. Ketika Allah memberikan keberkahan kepada kita, subhanallah, keberkahan terkait dengan umur, maka umur kita barokah. Maka umur kita barokah. Kebaikan terhadap rezeki, maka rezeki kita barokah. Apa manfaat barokah pada kehidupan? Luar biasa manfaatnya. Ketika Allah memberikan kebaikan pada umur kita. Umur kita, hari demi hari yang kita jalani, Bahkan jam demi jam yang kita jalani itu barakah, kebaikan terus yang kita lakukan. Ketika kita mencari rezeki, rezekinya barakah. Dengan sebab itu anak kita Na'am barakallahu fikum aili khotal kiram rahimani wa rahimakumullah. Naam eh, bisa kita tunaikan eh, kewajiban kita terhitung sebagai sedekah, kemudian dari harta yang kita cari itu tumbuh anak kita di harta yang halal dan sehingga menjadi anak-anak yang baik dan anak yang soleh itu barokah. Barokah pada istri, barokah pada ini luar biasa. Nah, itu yang tentunya kita harapkan semua. Itu doa yang kedua yang disebutkan saya dalam mukadimah kitab ini. Kemudian doa yang ketiga, wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza betuliya sabara wa idza adna bastaghfara. Kemudian doa yang ketiga dan semoga Allah menjadikanmu sebagai seorang yang bersyukur apabila diberi nikmat, bersabar apabila diberi ujian, dan segera bertobat jika berbuat dosa. Ini doa yang ketiga. Allah, eh, Syekh Rahimahullah mendoakan kita semua dengan doa yang ketiga agar kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur ketika kita diberikan nikmat. Karena berapa banyak orang yang diberikan nikmat bahkan orang lain sering yang melihat dia karena dia berada di atas kebanyakan orang namun dia barakallahu merasa dirinya kurang, merasa dirinya tidak punya apa-apa, merasa dirinya nggak bersyukur atau yang semisal itu. Naam. Kemudian yang kedua, eh, kemudian menjadikan kita seorang yang bersabar apabila ditimpa ujian dan musibah. Dan yang ketiga, segera bertobat jika berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadkuruni adzkurkum washkuruli la takfurun." Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Ini terkait dengan syukur. Diperintahkan kita untuk bersyukur. Alladhi khalaqal mauta alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Nah, ketika tiba ujian kita bersabar. Nah, kemudian Ketika kita terjatuh kepada perbuatan dosa dan maksiat, maka kita bertobat, memohon ampun kepada Allah. Walladzina walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru fastaghfaru lidunubihim fastaghfaru lidunubihim dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri dengan perbuatan dosa dan maksiat, mereka ingat akan Allah. Mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Ini doa yang ketiga yang terkandung barahalafikum dalam mukaddimah pembukaan kitab Qawaidul Arba. Doa yang pertama yaitu agar Allah mencintai, membela, melindungi dan menolong kita di dunia dan di kelak di akhirat doa yang kedua agar Allah memberikan keberkahan kepada kita dimanapun kita berada, keberkahan pada umur kita, keberkahan pada rezeki kita, keberkahan kepada ilmu kita, keberkahan kepada amalan kita dan yang lainnya, dimanapun kita berada. Dan doa yang ketiga, Naam Syekh Rahimullah mendoakan kepada kita agar kita menjadi orang yang senantiasa senantiasa bersyukur ketika Allah memberikan kenikmatan, senantiasa bersabar ketika Allah menguji kita dan senantiasa kita bertaubat ketika kita terjatuh kepada perbuatan maksiat. Itu hal yang pertama yang terkandung dalam mukaddimah Idul arba. Adapun hal yang kedua, tanda-tanda kebahagiaan nanti insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Nah,